Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فإن أستقى الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي أعزنا الله وإياكم ورحمكم الله وإيايا dan juga sahabat Muslim Para pendengar Radio Muslim Dimanapun anda berada Rahimakumullah Alhamdulillah Malam hari ini setelah kita menunaikan Salat maghrib secara berjamaah Teriring doa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Menerima amal ibadah yang kita lakukan Maka kita kemudian akan melanjutkan untuk mengisi waktu antara maghrib dan isya ini dengan membacakan beberapa hadis dan juga beberapa ayat sebagai bekal untuk kehidupan kita di dunia ini dan kita berharap bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya pesankan kepada kita semuanya sebagaimana yang dipesankan oleh Imam Malik bin Anas Hendaklah kalian kita semuanya memiliki amal-amal yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kita melihat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali amalan-amalan yang mungkin dalam pandangan kita sepele Namun ternyata itu akan menjadikan sebab Masuknya seseorang ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada uh, pekan kemarin Yaitu mengenai adabut turokot Etika yang berkaitan dengan jalan kita akan sambung pada poin yang kedua yaitu izalatul adza minat tariq menghilangkan setiap gangguan dari tengah jalan yang kemarin sudah kita uh, mulai sedikit Islam agama yang mulia ini memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kesempatan untuk bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan para imam ahli hadis yang lainnya Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan." au bid'un wa sittuna fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun min syu'abil iman iman itu memiliki 70 lebih cabang dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan iman itu memiliki 60 lebih cabang. Dari sekian cabang keimanan maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang paling utama yang paling mulia adalah qaulu la ilaha illallah yaitu ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah adalah ucapan penyelamat. Di dalam kehidupan seorang manusia di dunia dan juga kehidupan seorang manusia ketika hendak menghadap Allah Azza wa Jalla. Kita semuanya faham betapa seseorang meskipun dirinya mengakui seluruh ajaran Islam, bahkan mendukungnya. Namun kalau tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadah, dirinya tidak akan dikategorikan sebagai seorang muslim. Sejarah membuktikan itu paman baginda Rasulullah sendiri Abu Talib Kurang apa yang beliau lakukan untuk Rasulullah Beliau dengan lisannya mengatakan bahwa Syariat agama yang didakwahkan oleh Rasulullah Adalah syariat yang paling benar Beliau pun membela di dalam Rasulullah menjalankan dakwahnya dengan harta, dengan jiwa, dengan kehormatan dan bahkan juga dengan uh, sukunya. Namun demikian pada saat ajal hampir mendekati beliau paman Rasulullah Rasulullah pun dengan kasih sayangnya senantiasa mengingatkan kepada pamannya agar mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya ammi kul la ilaha illallah. Kalimatan wahajju biha indallah. Wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Namun takdir Allah Subhanahu wa taala telah mendahului bahwa dirinya yaitu Abu Talib akan meninggal dalam keadaan kekufuran. Maka akhirnya ketika nafas terakhir pun dihembuskan dirinya dalam keadaan tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadah. Maka apa daya baginda Rasulullah untuk memberikan hidayah taufik kepada pamannya, tidak memiliki kemampuan. Karena memang hidayah taufik hanya semata-mata dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ilmu tinggal ilmu namun tidak diamalkan dalam konteks ini beliau tidak mau mengamalkan dengan melafatkan dua kalimat syahadah. Maka dirinya pun mati dalam keadaan kufur dan menjadi penghuni neraka jahanam khalidan fiha. Wadanaha imatatul adani tariq dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan setiap gangguan dari tengah jalan. Ini satu di antara adab kita, etika kita dengan jalan yaitu kita menyingkirkan setiap gangguan yang akan mengganggu kaum muslimin secara khusus dan akan mengganggu manusia secara umum dari tengah jalan sehingga mereka tidak akan mendapatkan musibah, kecelakaan, sakit dan yang semacamnya dengan sebab perkara-perkara yang akan mengganggu mereka. Kemudian wala haya'u syu'batun min al-iman dan rasa malu itu merupakan bagian daripada keimanan. Dan ini hadis ini bukti dari apa yang telah kita sampaikan kemarin bahwa ketika iman itu disebut sendirian maka terkandung di dalamnya makna Islam, makna perbuatan-perbuatan yang lahir dan sangat konkret di dalam hadis ini di sana ada perbuatan lisan la ilaha illallah, ada perbuatan e, anggota tubuh yaitu berupa menyingkirkan gangguan dari tengah jalan dan juga ada perbuatan hati yaitu rasa malu. Kemudian di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan ini merupakan lafaz Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullahu jami'an. Kullu sulama minan nasi alaihi sedakotun Setiap persendian yang dimiliki oleh manusia Dan persendian kita jumlahnya adalah 360 persendian Silahkan dihitung Ya setiap persendian manusia Maka hendaklah diberikan jatah sedekah Ya setiap persendian itu hendaklah disedekai. Kemudian baginda Rasulullah menyebutkan banyak sekali amalan-amalan yang bisa dianggap sebagai sebuah sedekah dan kemudian beliau juga menyebutkan satu di antaranya wa tumitul 'anit Dan menyingkirkan gangguan dari tengah jalan itu adalah sedekah. Kemudian di dalam hadis yang lain Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Najah dan Imam Malik rahimahumullahu jami'an. Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna ghusna syaukin 'ala tariqi fa akharrahu ya fa fasyakarallahu lahu ketika ada seseorang yang sedang berjalan di suatu jalan maka dia dapati ada ranting pepohonan yang berduri ya ada ranting pepohonan yang berduri jatuh di tengah jalan maka kemudian dia pun membuangnya menyingkirkannya sehingga tidak akan mengganggu orang yang lewat di jalan tersebut. Maka dengan perbuatan ini ternyata Allah Azza wa Jalla bersyukur ya bersyukur kepada seseorang tadi. Apalah yang hendak kita cari ketika Allah Subhanahu wa taala sudah merasa bersyukur kepada perbuatan kita. Sungguh ini perbuatan yang bernilai sangat-sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala pun kemudian memaafkan dosa-dosanya. Memaafkan dosa-dosanya. Dalam hadis satunya lagi masih diriwayatkan oleh para imam yang sama, naza'a rajulun lam ya'mal khairan qattun husna syauqin anit tariq imma kana fi syajaratin faqata'ahu wa alqahu wa imma kana mawdu'an fa fa'amatahu fasyakarallahu lahu biha adkhalahu al-jannata Allahu Akbar ada seseorang yang melakukan perbuatan yang sangat mulia padahal orang tadi tidak pernah sama sekali berbuat kebaikan apa perbuatan yang dia lakukan Orang tadi menyingkirkan ranting berduri yang ada di tengah jalan. Boleh jadi ranting tadi masih berada di pepohonan, yaitu berada di atas, namun ketika orang akan lewat memungkinkan akan mengenai orang, maka si lelaki tadi ataupun si orang tadi memotongnya. Ya memotong ranting yang berduri tadi dan kemudian membuangnya. Dan boleh jadi orang tadi yaitu mengambil ranting yang sudah berada di jalan dan kemudian dia pun membuangnya. Maka dengan sebab perbuatan seseorang ini Allah Azza wa Jalla berterima kasih kepada dirinya dan selebih daripada itu ternyata Allah Azza wa Jalla akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati akhwati filah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu wa jami'an maka ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Hendaklah kita sebagai seorang muslim berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan berbagai macam syariat yang memang telah dijelaskan, diterangkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Yang barangkali seseorang akan bisa kaget di akhirat nanti dimasukkan ke surga oleh Allah karena perbuatan yang dalam pandangan dirinya adalah perbuatan yang sepele. Nah, satu di antaranya hanya sekedar membuang ya setiap gangguan yang ada di tengah jalan. Dan ini adalah satu hal yang saya kira kita semuanya bisa melakukannya. Poin ketiga, tahrimu qada'il hajah fi tariqin nas au dhillihim. Diharamkan buang hajat di jalan yang biasa dilalui oleh manusia dan atau buang hajat di bawah satu bangunan atau pepohonan yang biasa digunakan untuk berlindungnya manusia ya mungkin di pepohonan yang di bawah pepohonan yang rindang atau di semacam halte dan yang semacamnya. Ala kulli hal tempat-tempat yang manusia biasa berteduh di bawahnya, berlindung di bawahnya. Nah, ternyata dalam hal ini pun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita tentang ancaman terhadap orang-orang yang biasa buang hajat di tempat tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan Abu Dawud, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'anain." Qalu wa mal'anan ya Rasulullah? qal." alladhi yatakhalla fi tariqin nas au zillihim. Takutlah kalian dari dua orang yang dilaknat ataukah ataukah janganlah sampai Anda menjadi bagian salah satu dari dua orang yang dilaknat maka para sahabat radhiyallahu alaihi majmain bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah dua golongan manusia yang dilaknat itu?" Maka kemudian baginda Rasulullah menjawab, yaitu yang pertama orang yang biasa buang hajat di jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Yang pertama. Yang kedua yaitu seseorang yang buang hajat di satu tempat yang biasa dijadikan berteduh ataupun berlindungnya manusia. Dan ternyata baginda Rasulullah di dalam hadis ini tidaklah menyebutkan hanya jalannya kaum muslimin dan hanya tempat berteduhnya kaum muslimin. Beliau menyebutkan manusia secara umum. Artinya kita janganlah kemudian Eh, sampai buang hajat di tempat-tempat tersebut. Dan ini ternyata ya, ternyata hal semacam ini terjadi di sekitar kita. Rasulullah melarang namun malah dilanggar. Ya mungkin antum semuanya pernah melewati satu jalan di sana yang dicium adalah mohon maaf bau kencing ataupun bau tinja. Dan kemudian ketika antum juga berteduh di satu tempat di haltekah atau di pepohonankah, di bawah pepohonankah, ternyata apa? Pertama kali yang sampai kepada hidung kita adalah bau pesing, bau kencing. Dan berapa banyak ya kita mendapati tempat-tempat yang semacam itu. Padahal jelas-jelas hal ini dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahasanya orangnya ya orang tersebut ketika buang hajat mereka uh, tidak berupaya untuk melindungi dirinya dari pandangan manusia. Ya ini jauh dari tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau di dalam banyak hadis Diriwatkan ketika hendak buang hajat itu bersembunyi sampai di tempat yang jauh hingga manusia yang lain pun tidak melihatnya. Ya, Alhamdulillah kalau kemudian e, masuk ke satu bangunan yang memang di situ disediakan sebagai tempat buang hajat inilah yang lebih selamat. Namun terkadang seorang sayang sekedar mengeluarkan uang seribu rupiah, dua ribu rupiah dalam rangka untuk melindungi kehormatannya dan dia lebih rela ya, lebih rela tampak oleh orang lain kemaluannya dan sangat sayang dengan yang seribu ataupun dua ribu. Nah kita yang sudah mengerti adab ini hendaklah jangan sampai kita melanggarannya. Poin berikutnya arrijalu ahaku biwasti tariq minan Bahwa para lelaki itu lebih berhak untuk berjalan di bagian tengah jalan ketimbang para wanita ya ketimbang para wanita. Ya, andekan yang e, di hadapan saya adalah kebanyakan para laki paling tidak bisa memberitahukan kepada mungkin ibunya, mungkin kakaknya, mungkin anaknya dan seterusnya. Ketika berjalan jalan kaki hendaklah e, para perempuan itu memilih tempat yang paling pinggir. Dari Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu taala beliau menyebutkan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa kharijun minal masjid. Beliau mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sesuatu yang ketika itu beliau berada di luar masjid. Fakhtalatur rijalu manisa fit yaitu tentang adanya para lelaki dan para perempuan yang bercampur baur di jalanan. Maka kemudian baginda Rasulullah mengatakan kepada para perempuan, ya, memerintahkan kepada para perempuan. Istakhorna fa innahu laisa lakunna antahakokna at tariqa Wahai para perempuan, hendaklah kalian minggir jalannya berada di bagian pinggir. Karena sesungguhnya tengah-tengah jalan itu bukanlah hak bagi kalian. Ya, karena sesungguhnya jalan bagian tengah itu bukanlah hak bagi kalian, itu haknya bagi para lelaki. Alaikun nabi hafati tariq. Hendaklah kalian berjalan di jalan yang eh, di bagian pinggir jalan, ya, berjalan di bagian pinggir jalan. Fakanatil mar'atu talta soku bil jidari hatta inna saubaha la yata'allaku bil jidari min uh, saukiha bihi eh, min lusukiha bihi ini hadisnya riwayat Abu Dawud maka ketika itu para perempuan setelah mendapatkan nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka pun kemudian berjalan sambil mepet ya, mepet ke pagar-pagar ataupun ke tembok-tembok yang ada di pinggir jalan. Hingga sebagian dari pakaian-pakaian mereka itu nyangkut ya di pagar tersebut. Kenapa? Karena sangat e, mepetnya dengan pagar ataupun dengan tembok. Inilah contoh yang sangat mulia dari para sahabiah begitu diperintah langsung sami'na wa ta'na tanpa pikir panjang. Eh, mungkin kalau para perempuan sekarang ya kemudian eh, membantah dengan gendernya dan semacamnya. Ya ini para perempuan sekarang. Poin terakhir dalam masalah ada puturqat itu i'anatu ar-rajuli fi hamlihi ala dabatihi au raf'i mataihi 'alaiha. Berusaha untuk membantu seseorang terkait dengan kendaraannya. Mungkin dia mau naik ke kendaraannya susah atau mungkin dirinya tidak memiliki kendaraan. Dan atau kemudian mengangkatkan beban yang dia miliki ke atas kendaraannya. Ya, dia misalnya memiliki beban yang berat, tidak kuasa untuk mengangkatnya sendiri, maka kemudian kita pun berupaya untuk membantunya. Dalam hal ini Baginda Rasulullah SAW menyebutkan lanjutan dari hadis tadi yaitu kullu sulam alaihi sadaqatun. Kullu yaumin setiap persendian anak Adam itu hendaklah disedekai setiap kali matahari terbit, artinya setiap hari. Ya, setiap hari ada matahari masih terbit dari arah terbitnya, dari arah timur, maka hendaklah seseorang gemar bersedekah. Dan ini sebetulnya satu di antara cara baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk ber sedekah. Meskipun seribu dua ribu kalau itu yang memang kita punya tidak masalah. Kita sedekah. Nah kalau memang kita tidak punya materi, tidak punya uang, tidak punya barang yang tidak kita sedekahkan, maka kita pun bisa bersedekah dengan cara-cara yang lainnya. Maka kata beliau, yu'inur rajula fi yuhamiluhu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha matahu Ya seseorang membantu orang lain ya, menaikkan eh, dirinya ke atas kendaraan ataupun memboncengkan dirinya manakala memang sejenis ataupun kalau lawan jenis dan itu adalah mahramnya maka tidak mengapa kemudian diboncengkan dan atau menaikkan muatannya ke atas kendaraannya ini adalah sebuah sedekah maka sedekah sangat banyak. Bahkan saya Soleh bin Saimin rahimahullah taala beliau di dalam kitab uh, eh, Sarah Arba'in An-Nawawiyah menyebutkan setiap amal soleh itu hakikatnya adalah sedekah. Itu pada saat Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya terhadap para sahabat yang mereka protes kepada Rasulullah. Kenapa? Karena mereka merasa tidak bisa bersedekah mereka tidak memiliki harta benda, tidak memiliki uang. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan bagi kalian sarana untuk bersedekah? Maka beliau menyebutkan setiap tasbih sedekah, tahmid sedekah, <clears throat> takbir sedekah, tahlil sedekah. amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Kemudian membantu orang lain terkait dengan kendaraannya sedekah dan seterusnya. Bahkan Rasulullah menyebutkan wafi fi ayah ahadikum sedekah. wafi fi ayah ahadikum sedekah. Bahkan seseorang yang menggauli istrinya itu pun dianggap sebagai sebuah sedekah. Maka para sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu bi ajrun ya Rasulullah. Wa Rasulullah apa iya sih salah seorang di antara kita melampiaskan syahwatnya, menyalurkan syahwatnya. Itu pun dianggap sebagai sebuah sedekah. Maka kemudian baginda Rasulullah balik bertanya, bagaimana andaikan syahwat tersebut dilampiaskan, disalurkan di tempat yang tidak halal apakah berdosa? Maka para sahabat mengatakan iya berdosa wahai Rasulullah. Maka beliau kemudian melanjutkan demikian pula ketika disalurkan, dilampiaskan di tempat yang halal, maka dia pun akan mendapatkan pahala. Maka setelah uh, membahas hadis ini, beliau Syaikh Ibnu Saimin rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa setiap amal soleh itu adalah bernilai sedekah, ya bernilai sedekah. Dan kata lain seorang yang memang tidak memiliki harta benda untuk sedekah, maka dia bisa bersedekah dengan berbagai macam amal-amal soleh. Namun bagi yang memiliki harta benda hendaklah itu yang dijadikan sebagai e, sarana pertama untuk melakukan sedekah. Kita berpindah pada babu adabil jiwar. Ya, bab yang berkaitan dengan etika bertetangga. Ya, bab yang berkaitan dengan etika bertetangga. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu anhu sayuwarrithuhu." Ya hadis riwayat Imam Bukhari. Jibril senantiasa berwasiat kepada diriku tentang tetangga, ya, tentang tetangga. Hingga aku mengira bahasanya tetangga yang satu itu akan mewarisi tetangga yang lainnya. Kenapa? Karena begitu seringnya malaikat Jibril memberikan wasiat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bertetangga. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junub ila akhiril ayah dan sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun Kemudian yang kedua, hendaklah kepada kedua orang tua berbuat baik. Dan juga berbuat baik pula kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh. Dan juga kepada teman. Ini diantara perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita di dalam kita bertetangga. Padahal setiap kita tentulah memiliki tetangga. Setiap kita memiliki tetangga. Maka kita mulai dari anda-anda yang masih ngekos ya dengan tetangga kamar. Dimulai. Ya. Sebagai bahan latihan ketika nanti anda betul-betul sudah tinggal di rumah Eh, kemudian akan bertetangga dengan tetangga yang lainnya. Ya, bertetangga rumah dengan tetangga yang lainnya. Maka ini latihan sebagai upaya untuk melatih diri kita agar terbiasa melakukan amal soleh yang berkaitan dengan masalah tetangga. Kemudian Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Sekolani Rahimahullah Ta'ala beliau ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun uh, pesan Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau katakan wa yasuru imtithalul wasiyah bihi yaitu biljar bi isali durubil ihsan ilaihi bi hasabi taqah kal hadiyah wassalam wa itlaqatul wajh inda liqaihi maka kata Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala yang dimaksud dengan melaksanakan pesan yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah SAW yaitu terkait dengan berbuat baik kepada tetangga yaitu berupaya untuk menyampaikan memberikan berbagai macam kebaikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing bisa memberikan hadiah ya karena hadiah itu terkadang nilainya tidak seberapa ya hadiah terkadang nilainya tidak seberapa namun bisa lebih diingat ketimbang sesuatu yang lebih besar yang kita miliki satu contoh ada tetangga kita misalnya ataupun orang lain memberikan kepada kita hadiah yang nilainya mungkin cuma 5 ribu, 10 ribu. Padahal kita setiap bulan mendapatkan gaji misalnya 5 juta. Berapa persen ya? 5 ribu, 10 ribu kalau dibanding dengan 5 juta. Namun terkadang hadiah ini lebih bermakna bagi seseorang ketimbang uang yang sebegitu besarnya. Ya oleh karena itu baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah karena dengan saling memberikan hadiah ini akan lebih meningkatkan saling mencintai. Ya, akan lebih memunculkan rasa saling mencintai. Bisa juga dengan mengucapkan salam. Kita keluar rumah, ketemu dengan mereka kita ucapkan salam. Bisa dengan menampakkan wajah yang ceria, lebih-lebih lagi pada saat saudara kita, tetangga kita sedang mendapatkan kenikmatan. Tampakkanlah e, kesenangan kita, keceriaan kita kepada mereka. Kita ikut berbahagia karena kebahagiaan yang mereka miliki. Kita pun ikut bersedih manakala saudara kita juga bersedih. Dan kemudian kita berupaya untuk menghilangkan berbagai macam hal yang sedang menghimpitnya saudara kita, tetangga kita sedang eh, mendapatkan musibah misalnya, padahal kita adalah orang yang terdekat, maka kita berikan bantuan sekemampuan kita. Dan kemudian kita pun berupaya untuk mencegat, ya, mencegat berbagai macam hal yang akan memadorotkan saudara kita. Belum sampai madorot, bahkan hal-hal yang akan menimbulkan madorot pun kita berupaya untuk mencegahnya agar, agar jangan sampai ya tetangga kita mendapatkan musibah. Baginda Rasulullah SAW menyebutkan khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sahabat yang paling baik kepada sahabatnya. Ya tentulah yang namanya terbaik itu dia akan menolong pada saat sahabatnya membutuhkan pertolongan akan memotivasi pada saat saudaranya, sahabatnya sedang eh, lemah, sedang loyo untuk melakukan kebaikan dan akan berbahagia pada saat saudaranya, sahabatnya sedang melakukan ketaatan. Inilah sahabat yang sejati. Bukanlah sahabat yang baik ketika eh, sahabatnya akan melakukan kemungkaran malah kemudian didorong difasilitasi dan seterusnya. Maka ini bukanlah sahabat yang baik. Namun sahabat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tentulah kita mengkriteriakan kebaikan juga kriteria yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Demikian pula sebaik-baik tetangga kepada tetangga yang lain adalah eh, tetangga eh, mohon maaf tetangga yang paling baik di hadapan Allah adalah tetangga yang paling baik kepada tetangganya yaitu yang tadi mampu memberikan berbagai macam kebaikan dan mencegah dari berbagai macam bahaya dan kemungkaran terhadap tetangganya Nah, ketika seseorang telah mengetahui, kita telah mengetahui bahwa seharusnya kita berbuat baik kepada tetangga, mencegah agar jangan sampai di, uh, agar jangan sampai menimpa tetangga kita berupa berbagai macam keburukan, musibah sehingga ketika seorang berbuat jahat kepada tetangganya, ini dosanya jauh lebih besar. Kenapa? Hak mereka besar kepada tetangganya, ya hak tetangga yang satu eh, kepada tetangga yang lain haknya besar. Oleh karenanya ketika tetangga ini melakukan kejahatan, dosanya pun akan lebih besar. Satu contoh di dalam hadis Bukhari Baginda Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya Yaitu terdapat di dalam kitab Adabul Mufrad Satu ketika Baginda Rasulullah bertanya Kepada para sahabatnya Tentang hukum mencuri Ya tentang hukum mencuri Maka para sahabat mengatakan as sarokotu haramun harramahullahu wa rasuluh Mencuri itu haram Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya maka kemudian baginda Rasulullah menyebutkan la riko rojulun fi baiti jarihi ataupun la riko rojulun fi uh, ashri abiyatin aisaru min riko fi baiti jarihi seseorang mencuri di sepuluh rumah yang rumah tersebut bukan rumah tetangganya masih lebih ringan dosanya ketimbang seseorang mencuri di satu rumah namun rumah tetangganya. Ya, berarti dalam hadis ini saja kita melihat dosa yang dilakukan oleh seseorang kepada tetangganya ini sepuluh kali lipat ketimbang dosa yang sama, perbuatan yang sama kalau dilakukan dengan eh, terhadap orang lain. Maka demikian juga ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya tentang berzina, ya tentang berzina. Maka para sahabat sepakat bahwasanya az-zina haramun harramallahu wa rasuluh. Zina perbuatan haram yang diharamkan oleh Allah dan rasulnya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan la ayaznia ar-rajulu min asra niswatin aisaru min ayaznia imraati jarihi. Seseorang berzina dengan sepuluh perempuan yang bukan tetangganya, itu dosanya masih lebih ringan ketimbang seseorang berzina dengan seorang perempuan namun tetangganya. Namun tetangganya. Ya. Jadi gampangnya orang ya, orang-orang yang naudzubillah min dalik ya berzina di tempat-tempat yang ya di tempat di rumah burdil dan yang semacamnya di hotel dan semacamnya kalau terhadap orang yang bukan tetangganya ini masih lebih ringan ketimbang kalau dia berzina dengan tetangganya namun hadis tersebut bukan berarti pula menyuruh kepada manusia silahkan kalian berzina saja sana dengan orang-orang yang jauh bukan zina adalah dosa besar ya dosa besar namun ini dalam hadis ini Rasul ingin menyebutkan kepada kita bahwa tetangga memiliki hak yang besar sehingga manakala seseorang berbuat jahat kepada tetangganya dosanya pun juga lebih besar. Ya, iya dan bila kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan manakala ada seseorang yang melakukan Eh, dosa-dosa semacam itu kepada tetangganya, segeralah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla karena dosanya sungguh teramat sangat besar. Demikian yang kita baca pada kesempatan petang hari ini mudah-mudahan uh, bermanfaat untuk saya yang pertama dan juga untuk jamaah sekalian dan juga sahabat muslim para pendengar di muslim dimanapun anda berada bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Ya, perkara-perkara yang sepele ini mudah-mudahan akan menjadikan sebab kita mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupan kita minat dunia ilal akhirah. Allahumma nabi mayan yanfa'una wanfa nabi 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu wa sallam ala nabiyana Muhammad wa ala wa sahbihi wa akhiru da'wana anil rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh